kesempatan pagi hari ini kita dimudahkan oleh Allah untuk bisa mempelajari dan mendalami ilmu tentang agamanya Kita berharap semoga Allah menjadikan majelis ini sebagai majelis yang diberkati olehnya dan semoga Allah menjadikan kesempatan ini adalah kesempatan yang membuat kita menjadi manusia yang lebih berkualitas di sisi Allah tabaraka wa taala. Kemudian tak lupa kita mohon dan berharap semoga Allah tabaraka wa taala mencurahkan salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada keluarganya, kepada para sahabatnya dan juga orang-orang yang mengikuti beliau dengan baik sampai hari kemudian kelak. Ma'asyiral muslimin, akhwani rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana yang sudah kita bersama mengetahuinya bahwa kita pada hari ini berada pada tanggal 3 dari Zulhijjah. Dimulai dari hari Jumat, Sabtu, Ahad. Ini adalah hari-hari yang sangat menentukan. Artinya Hari-hari ini adalah hari-hari yang Allah jadikan sebagai momentum di dalam hidup kita untuk kita melipat gandakan pahala-pahala di sisi Allah tabaraka wa taala. Sehingga kita bisa menimbun perbekalan di sisi Allah. Karena hari-hari ini adalah hari-hari yang mulia. Tidak ada hari-hari dunia yang lebih mulia melebihi 10 hari awal dari bulan Dzulhijjah. Sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam Beliau menyatakan sebagaimana dalam hadis Jabir radhiyallahu anhuma yang diriwayatkan oleh Al-Bazzar dan juga Ibnu Hibban dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah afdalu ayyamid dunya ayyamul ashr afdal ayyamid dunya ayyamul ashr seutama-utama hari-hari di dunia ini adalah hari-hari pada 10 awal Zulhijjah. Ada yang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam wala mithluhunna fi sabilillah tidak adakah hari-hari lain yang sepertinya di jalan Allah qala wala wala mithluhunna fi sabilillah tidak ada hari-hari yang sepertinya di jalan Allah al hadis atau dalam lanjutannya disebutkan illa rajulun afara wajhahu biturab kecuali seseorang yang melumuri wajahnya dengan tanah Hadis yang mulia ini menunjukkan bahwa hari-hari yang paling mulia dari hari-hari dunia adalah 10 hari awal dari bulan Dzulhijjah dan Allah Subhanahu wa taala telah bersumpah dengannya. Dan cukuplah sumpah Allah dengan 10 hari awal dari bulan Dzulhijjah ini untuk menunjukkan kemuliaannya. Karena tidaklah zat yang maha agung bersumpah dengan sesuatu melainkan sesuatu itu adalah sesuatu yang agung, sesuatu yang besar. Allah menyatakan di dalam Al-Qur'an wal fajr walayalin ashr ya. demi waktu fajar dan malam-malam yang sepuluh dikatakan oleh Ibnu Katsir rahimahullah di dalam tafsirnya walayalil ashr dan malam-malam yang sepuluh itu. Al-muradu biha ashru dhil hijjah. Yang dimaksudkan adalah sepuluh dari dhil hijjah. Kama qalahu Ibnu Abbas wa Ibnu Zubair wa Mujahid wa ghairu wahidin minas salafi wal khalaf. Sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Abbas, Ibnu Zubair, Mujahid dan tidak hanya satu orang dari kalangan salaf maupun khalaf. Bahkan ini adalah pendapat mayoritas para ulama. Sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Imam At-Tabari rahimahullah dan juga dijelaskan oleh Al-Imam Asy-Syaukani rahimahullah. Ya. Jadi Allah menyatakan wal fajr walayalin ashr. Demikian pula dalam ayat yang lainnya di dalam surah Al-Hajj ayat yang ke-27 dan ke-28 Allah berfirman Wa adzin fin nasi bil hajj ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin 'amiq liyashhadu manafi'alahum wa yadhkuru ويذكر اسم الله في أيام معلومات dan kumandangkan di tengah-tengah manusia untuk melaksanakan haji. Niscaya mereka akan datang kepadamu baik dengan berjalan kaki maupun berada di atas onta yang kurus. Mereka akan datang dari setiap arah yang jauh. Untuk mereka dapat menyaksikan kemanfaatan-kemanfaatan buat mereka. dan agar mereka bisa menyebutkan nama Allah pada hari-hari yang tertentu. Al-Bukhari rahimahullah di dalam sahihnya menyebutkan dari Ibni Abbas radhiyallahu anhuma bahwa hari-hari yang tertentu ini adalah 10 hari awal dari Zulhijjah. Nah. Maka bila syak bahwasanya 10 hari awal dari bulan Dzulhijjah adalah afdal ayyamid dunya. Seutama-utama dari hari-hari dunia. Ya. Baik yang disebutkan di dalam Al-Qur'anil Karim dan juga yang disebutkan di dalam sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kenapa hari-hari ini menjadi momentum yang sangat mulia di sisi Allah dibanding hari-hari dunia yang lainnya? Diterangkan oleh Al-Hafidh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah di dalam Fathul Bari kata beliau walladhi yadhhar anna sabab fi imtiyazi 'ashri hijjah لمكان لمكان اجتماع أمهات العبادة فيها وهي الصلاة والصيام والصدقة والحج ولا يتأتى ذلك في غيره لي رحمه الله dan yang tampak bahwasanya sebab kenapa 10 hari awal dari bulan Dzulhijjah itu adalah hari-hari dunia yang paling utama. Bahwa sebabnya karena 10 hari dari bulan Dzulhijjah tersebut mempunyai keistimewaan sebagai tempat berkumpulnya induk-induk ibadah. Sebagai tempat berkumpulnya induk-induk ibadah yaitu salat ya, puasa sedekah haji dan hal itu tidak terlaksana pada waktu-waktu yang lainnya. Nah, oleh karenanya Sepuluh hari awal dari bulan Dzulhijjah ini menjadi hari-hari yang sangat mulia, yang sangat utama di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala karena berkumpulnya hal-hal yang telah disebutkan tadi. Ya, induk-induk ibadah ada pada sepuluh hari awal dari bulan Dzulhijjah itu. Nah, Dan kalau ingin ditambahkan Kenapa dia menjadi hari-hari yang sangat mulia di sisi Allah Tabaraka wa taala? Selain apa yang telah dijelaskan oleh Al-Hafidz Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah juga kita bisa menyebutkan alasan lainnya seperti bahwasanya hari-hari ini adalah hari-hari yang telah dipakai oleh Allah dalam sumpahnya. Maka sebagaimana yang tadi telah disebutkan bahwa zat yang maha agung tentunya tidaklah bersumpah dengan sesuatu melainkan sesuatu itu adalah sesuatu yang agung pula. Nah, maka terangkatlah kemuliaan 10 hari awal dari bulan Dzulhijjah ini. Ya. Alasan yang lainnya karena hari-hari ini adalah hari-hari yang disyariatkan padanya untuk berzikir, ya. banyak mengingat Allah tabaraka wa taala sebagaimana yang tadi telah disebutkan ya, di dalam surah Al-Hajj ayat yang ke-28 wa yadhkuru fi ayyamin ma'lumat dan agar mereka menyebut Allah berzikir kepada Allah pada hari-hari yang telah ditentukan yaitu 10 hari awal dari bulan Zulhijjah. Nah, Taib. Dan alasan yang lainnya bisa kita tambahkan bahwa pada 10 hari awal dari bulan Dzulhijjah ini terdapat hari Arafah. Ya. Hari Arafah. Hari Al-Hajjil Akbar, hari pengampunan dosa, hari pembebasan dari api neraka. Jikalau seandainya tidak ada keutamaan yang lain pada 10 hari awal dari bulan Dzulhijjah ini melainkan adanya hari Arafah itu sudah cukup untuk menunjukkan kemuliaannya. Ya. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah menyebutkan al-hajju Arafah. Haji itu adalah Arafah. Ya, wukuf di Arafah. Demikian pula pada 10 hari dari bulan Dzulhijjah ini 10 hari awal dari bulan Dzulhijjah ini padanya terdapat Yaumun Nahar. Ya. Yaumun Nahar yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam a'zamul ayyam a'zamul ayyami 'indallahi yaumun nahar thumma yaumul qarr. ya. seutama-utama hari di sisi Allah adalah hari an-nahr yaitu hari Idul Adha, hari penyembelihan. Kemudian hari Al-Qar. Hari Al-Qar yaitu satu hari setelahnya. Satu hari setelahnya. Karena para jemaah haji mereka berdiam di Mina setelah tanggal 10 itu. Nah, maka disebut sebagai Yaumul Qar. Hadis tadi disebutkan diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, An-Nasai dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Ya. Jadi ada keutamaan-keutamaan ini pada 10 hari dari bulan Zulhijjah. 10 hari awal dari bulan Zulhijjah. Sehingga ini adalah momentum di mana Allah menjadikannya sebagai kesempatan untuk kita memperbanyak amalan-amalan soleh yang dicintai oleh Allah taala. Ya. Maka kalau kita ingin memanfaatkan waktu, memanfaatkan kesempatan di dalam hidup kita dengan waktu yang singkat tetapi amalannya besar, pahalanya besar, kemuliaannya agung di sisi Allah, maka ini adalah kebaikan Allah menjadikan hari-hari tertentu sebagai hari-hari yang sesungguhnya bersejarah di dalam hidup kita di mana kita mampu untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan sebaik-baiknya dan mencapai pahala yang besar di sisinya. Inilah hari yang bersejarah. Ya. Inilah yang sungguhnya disebut dengan hari bersejarah. Karena dia menentukan nasib kita di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kalau kita mampu melaksanakannya, ya, kita mampu menggunakan momentum ini dengan sebaik-baiknya, ada kemuliaan di sisi Allah yang menentukan keselamatan kita nanti di yaumil qiyamah, di akhirat kelak. Ya. Karena tidak setiap hari kita mendapatkan hari-hari yang seperti ini. Dan belum tentu kita akan mendapatkan kesempatan ini pada tahun yang akan datang. Oleh karena itu, Khwan Fiddin rahimani wa rahimakumullah, sekaranglah saatnya di mana kita berada pada 10 hari awal dari bulan Zilhijjah, Ya. Yang mana hari-hari ini adalah seutama-utama hari-hari dunia. Dan amalan-amalan soleh pada hari-hari ini adalah amalan-amalan soleh yang sangat utama, yang sangat dicintai oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala dibanding kita mengamalkan amalan soleh itu di hari-hari yang lainnya. Baik itu sholat, puasa, sodakoh, ataupun yang lainnya. Amalan soleh apapun, baik besar maupun kecil. Yang paling utama adalah pada hari-hari ini. Dibanding hari-hari yang lainnya. Ya. Sehingga dikatakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana dalam riwayat Al-Bukhari dari hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma min ayyamin al-amalu salihu fiha ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam يعني أيام العشر قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله قال ولا الجهاد في سبيل الله illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malih thumma lam yarji' min dzalika bi syai' Kata beliau alaihi salatu wassalam, tidak ada hari-hari yang amalan soleh padanya lebih mulia, lebih utama, lebih dicintai oleh Allah tabaraka wa taala melebihi daripada hari-hari ini. Yaitu hari-hari 10 uh, 10 hari awal dari bulan Dzulhijjah. 10 hari awal dari bulan Dzulhijjah. Para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, tidak pula jihad di jalan Allah?" Artinya kalau seandainya ada orang yang berjihad di jalan Allah pada hari-hari yang lainnya, juga tidak lebih utama dari beramal saleh pada hari-hari ini tadi? Kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Walal jihadu fi sabilillah." Orang yang berjihad di jalan Allah pada hari-hari lain pun tidak akan mengalahkan amalan soleh yang dilakukan pada hari ini. Pada hari-hari ini. Karena memang amalan soleh itu menjadi sangat mulia, sangat utama bila terkait dengan waktu-waktu tertentu atau tempat-tempat tertentu. Nah, di antara waktu-waktu tertentu adalah 10 hari awal dari bulan Zulhijjah. Ya. Amalan apapun juga, pahalanya akan dilipat gandakan oleh Allah melebihi dibandingkan hari-hari lain. Sehingga kalau kita ingin beramal soleh dengan sebanyak-banyaknya pada hari-hari ini. Apa yang kita mampu, sholat, puasa, zakat, ya, bagi yang bisa haji-haji, dan lain sebagainya. Apa saja. Pada hari-hari ini adalah kesempatannya Bahkan jihad di jalan Allah sekalipun pada hari-hari yang lain tidak akan mengalahkan keutamaan hari-hari ini. Ya. Kecuali kata Nabi alaihi salatu wassalam, illa rajulun kharaja binafsihi wa malihi thumma lam yarji' bi min dhalik. Min dhalika bi Ya, kecuali seseorang yang keluar berjuang di jalan Allah dengan harta dan jiwanya Kemudian dia tidak membawa pulang dari hal itu sedikit pun. Artinya dia gugur di jalan Allah. Ya, dia korbankan harta dan nyawanya. Nah, Khwan Fiddin rahimani wa rahimakumullah. Dalam riwayat lain disebutkan dalam hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma uh, dikatakan oleh beliau kuntu inda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pernah suatu ketika aku berada di sisi Rasulullah di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala fadzakartu lahul a'mal maka aku berbicara menyebutkan kepada beliau tentang amalan-amalan yang soleh faqala maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda ma min ayyamin al-amalu fihinna afdalu min hadhil ashr. Tidak ada hari-hari lain yang amalan saleh padanya lebih utama dibanding 10 hari awal dari bulan Dzulhijjah ini. Qalu ya Rasulullah al-jihadu fi sabilillah mereka bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana dengan jihad di jalan Allah? Fakal walal jihad. Maka beliau menjawab, tidak pula jihad illa ayyakhruja rajulun binafsihi wa malihi fi sabilillah summa takunu mahjatu nafsihi fi ya kecuali seorang yang keluar berjuang di jalan Allah dengan nyawa dan hartanya kemudian kebinasaannya ada pada waktu itu yakni dia meninggal ataupun mati syahid dalam perjuangan itu nah Hadis ini diriwayatkan oleh Al Imam Ahmad dan dihasankan sanatnya oleh Syekh Al Albani rahimahullah. Nah, maka ini menunjukkan betapa sepuluh hari awal dari bulan Dzulhijjah ini mempunyai momentum yang sangat mulia di sisi Allah Tabaraka wa taala. Tidak sepantasnya kita membiarkan kesempatan ini lewat begitu saja sangat sangat sangatlah merugi orang yang tidak bisa dan tidak tahu bagaimana memanfaatkan 10 hari awal dari bulan Dzulhijjah ini. Kemudian dia sibuk dengan urusan-urusan dunianya. Ya betul, kita punya kewajiban untuk mencari nafkah, mencari rezeki. Ya. Kita hidup di dunia ini tidak gratis, itu betul. Ya, semuanya sekarang serba bayar. Bahkan maaf orang buang angin saja bayar sekarang. Ditagih, iya. Nah. Tapi hendaknya kita bisa membagi waktu. Ya. Hendaknya kita bisa membagi waktu. Karena kesempatan ini adalah kesempatan yang tidak terjadi pada setiap hari. Maka seorang yang cerdas adalah orang yang bisa meminit ya, meminit waktunya bagaimana dia mempersiapkan diri untuk hari-hari yang seperti ini. Ya. Hari-hari yang mulia seperti ini. sepuluh hari awal dari bulan Dzulhijjah, sepuluh hari terakhir dari bulan Ramadhan, Waktu-waktu yang tidak terulang setiap saat. Yang tidak selalu datang dalam hidup kita. Dan kita tidak tahu apakah 10 hari awal dari bulan Zulhijjah tahun ini adalah yang terakhir atau bukan. Ya, ini adalah kesempatannya. Ya, sekarang kesempatannya untuk kita memanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itu, jangan lewatkan waktu-waktu ini untuk kita banyak mendekatkan diri kepada Allah Tabaraka taala. Ya, Allah menyatakan di dalam Al-Quran di dalam surah Al-Munafiqun ayat yang ke-9 Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah, wa man yaf'al dzalika faulaika faulaika humul khasirun Wahai orang-orang yang beriman janganlah kalian terlalaikan Janganlah melalaikan kalian harta-harta kalian dan anak-anak keturunan kalian. Barang siapa di antara kalian yang melakukan hal itu, maka dia termasuk daripada orang-orang yang merugi. Mereka itulah orang-orang yang merugi. Terlalaikan dengan harta benda. Terlalaikan dengan kehidupan dunia. Terlalaikan dengan berbagai kesibukan. Sehingga tidak bisa memanfaatkan momentum-momentum yang berharga seperti ini. Kalian akan merugi. Ya. Wa may yaf'al dzalika ulaika humul khasirun. Barang siapa yang melakukan hal itu maka mereka itulah orang-orang yang merugi. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus shalihaat wa tawaasaw bil haqq wa tawaasaw bis sabr demi masa. Sesungguhnya manusia berada di dalam kerugian. Illalladzina amanu wa amilus salihat kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Wa tawasaw bil haqq sabr. Dan mereka saling berwasiat dengan kebenaran dan mereka saling berwasiat dengan kesabaran. Hari-hari inilah kita hendaknya memperbanyak amalan-amalan soleh itu. Supaya kita tidak termasuk dari orang-orang yang merugi yang disebutkan di dalam surah Al-Asr ini. Nah, mungkin sekarang kita tidak akan merasakan kerugiannya secara lahiriah atau secara tampak nyata di hadapan kita. Ya. Sekarang mungkin tidak, belum. Sehingga banyak orang yang merasa dirinya tidak merugi Padahal dia dalam keadaan kerugian yang besar. Tapi ingatlah, suatu saat akan datang waktu di mana kita akan sangat, sangat, sangat menyesal. Dan akan merasa betapa ruginya diri kita di saat penyesalan itu tiada guna. Di saat penyesalan itu tiada guna. Di saat yang Allah menyatakan di dalam Al-Qur'anil Karim, "Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim." Pada hari yang tidak lagi bermanfaat harta benda dan anak-anak keturunan kecuali orang yang datang kepada Allah dengan hatinya yang selamat. Akan datang suatu saat di mana masing-masing kita akan merasa merugi dirinya. Ketika dia tidak mampu beramal dengan amalan-amalan soleh yang sebanyak mungkin dan sebaik mungkin. Sehingga apa yang terjadi? Yang terjadi adalah penyesalan yang tiada guna. Ya. Yang terjadi adalah penyesalan yang tiada guna. An-Nabi alaihi salatu wassalam telah menyebutkan dalam riwayat Al-Bukhari dalam hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ni'matan maghbunun fihima katsirun minan nas ya. ada dua kenikmatan yang kebanyakan manusia merugi di dalamnya terpedaya di dalamnya As-sihhatu wal faragh yaitu waktu sehat dan waktu luang. Waktu sehat dan waktu luang. Ya. Waktu kita sehat, waktu kita punya kesempatan banyak, kita tidak gunakan dengan sebaik-baiknya. Tidak usahkan kita beramal dengan amalan kemaksiatan kepada Allah. Ya. Tidak melakukan amalan saleh pada waktu yang diberikan oleh Allah. Ya. Pada kesehatan yang dianugerahkan oleh Allah itu sudah cukup sebagai kerugian. Sudah cukup sebagai kerugian. Bagaimana tidak? Karena setiap orang pada hari kiamat kelak menginginkan amalannya itu sebanyak-banyaknya ada di hadapannya. Bagaimana kalau dia tidak mendapatkan amalan itu banyak, apalagi kalau tidak punya amalan yang bisa menyelamatkannya di sisi Allah Tabaraka wa taala. Pada waktu itu ketika penyesalan tiada guna, setiap kita menginginkan untuk kembali ke dunia ini. Tapi apa gunanya kembali ke muka bumi di saat dunia ini telah dihancurkan oleh Allah dan diganti dengan alam akhirat? Ya. Semua itu sebenarnya telah diungkapkan oleh Allah di dalam Al-Quranil Karim. Dan kita membacanya. Tapi siapakah orang-orang yang mau mengambil pelajaran dari itu semua? Allah menyatakan di dalam Al-Quran. Di dalam surah Al-Mu'minun Ayat yang ke-99 dan ke-100. Kata Allah tabaraka wa taala mengingatkan kita akan datang waktu di mana kita akan menyesal nanti. Ya. Waktu di mana setiap orang akan merasakannya, waktu yang tidak bisa dia tunda dan tidak bisa dia ajukan, dia majukan. Yaitu saat datangnya kematian. Al-ajal. La yastakhiruna sa'atan wala yastaqdimun. Yang mana mereka tidak akan bisa mengkedepankannya walaupun sesaat dan tidak bisa pula menundanya walaupun sesaat. Ketika datangnya ajal, datangnya kematian, ya, datangnya malakul maut untuk mencabut nyawa, di sanalah kita baru terperangah dan tidak ada kata-kata tidak siap untuk menghadapi kematian. Siapapun orang yang akan diambil nyawanya oleh Allah kalau sudah datang ajalnya. Penyesalan itu akan datang di saat penyesalan itu tiada guna. Maka Allah ingatkan di dalam Al-Qur'anil Karim. Ya, supaya kita mau mengambil pelajaran, supaya kita mempunyai hati yang selalu ingat kepada kematian itu. Ya, Selalu ingat bahwa kita akan bertemu dengan Allah, akan mempertanggungjawabkan di hadapan Allah tabaraka wa taala. Kata Allah, "Hatta idza jaa ahaduhumul maut, qala rabbirji'un la'alli a'malu salihan ma tarakt." Ya. Dan apabila datang kepada salah seorang di antara mereka itu kematian, apa katanya? Qala rabbirji'un. Dia mengucapkan wahai Rabbku kembalikan aku pulangkan aku ke dunia ini. Ya. La'alli a'malu salihan ma tarakt. Barangkali aku akan beramal dengan amalan saleh pada apa yang telah aku tinggalkan. Apakah keinginannya, angan-angannya ini dipenuhi oleh Allah? Tidak. Tiada guna tidak ada tidak ada manfaatnya. Ya. Tidak akan pernah dipenuhi oleh Allah tabaraka wa taala kalau kematian telah tiba. Dalam ayat lain Allah menyatakan di dalam surah Al-Munafiqun ayat yang ke-10 dan ke-11 kata Allah min qabli ayyatiya ahadakumul maut sebelum datang kepada salah seorang di antara kalian kematiannya fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akun ya. Sebelum datang kepada salah seorang di antara kalian kematiannya sehingga nanti dia akan mengucapkan wahai Rabbku jikalau seandainya engkau tunda ajalku walaupun hanya sedikit ya. sebentar saja ya Rabb ya Sedikit saja engkau tunda. Faasadaka ya. Fa'asaddaqa wa akun minas salihin. Aku akan mengeluarkan sedekah. Dan aku akan menjadi orang-orang soleh. Termasuk dari orang-orang yang soleh. Nah, apakah bermanfaat kalau sudah datang ajal seperti ini? Allah katakan pada selanjutnya wala yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Tidak ada satu diri pun yang Allah tunda ajalnya apabila telah datang. Ya. Wallahu khabirun bima ta'malun. Dan Allah itu maha mengetahui segala apa yang kalian perbuat. Tidak cukupkah peringatan-peringatan Allah dan peringatan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggugah hati kita untuk memanfaatkan momentum-momentum seperti ini menimbun amal sebanyak-banyaknya di sisi Allah Tabaraka wa Taala sebelum datangnya kematian itu. Ya. Semoga Allah Tabaraka wa Taala tidak menjadikan hati kita sebagai hati yang keras sehingga tidak menerima peringatan Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kekerasan hati yang tidak mampu untuk tergugah dengan ayat-ayat Al-Quran dan peringatan-peringatan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini sangat mengerikan sekali. Apabila dia tidak mendapatkan peringatan dengan Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka dengan apa dia akan mendapatkan peringatan? Apakah dia menanti siksa Allah Tabaraka wa Ta'ala? Ya. Sehingga barulah dia mau mengambil peringatan Apakah dia mengira kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepadanya selama ini, meskipun dia bermaksiat, tidak ada hitungannya di sisi Allah? Ya. Jangan pernah kita merasa aman dari makar Allah Tabaraka wa Ta'ala. Afa amina ahlul qura ayyatiyahum ba'suna bayatan wa hum naimun. Awa amina ahlul qura ayyatiyahum ba'suna dhuhan wa hum yal'abun. Afa aminu makrallah fala ya'manu makrallahi illa alqaumul khasirun. Apakah para penduduk negeri itu merasa aman bahwa akan datang kepada mereka siksa kami dalam keadaan mereka sedang tidur di malam hari? Apakah mereka merasa aman bahwa datang siksa kami kepada mereka di waktu duha sementara mereka sedang bermain-main? Apakah mereka merasa aman dari makar Allah? Tidak ada yang merasa aman dari makar Allah melainkan hanya orang-orang yang merugi. Maka akhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Ingatlah apa yang dinyatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ni'matani maghbunun fihima kathirun minan nas. Ya. Ada dua kenikmatan yang kebanyakan manusia terpedaya di dalamnya. Yaitu as-sihhatu wal faragh. Ya, waktu sehat dan waktu luang. Ya, waktu sehat dan waktu luang. Nah, waktu sehat itu dan waktu luang itu banyak terkumpul pada anak muda. Orang yang masih diberi kekuatan oleh Allah. Dengan kesehatan dan waktu yang banyak. Ya, dalam usia yang muda. Maka usia muda ini jangan dilewatkan begitu saja. Untuk beramal dengan amalan-amalan soleh. Ya. Karena belum tentu terulang untuk kedua kalinya. Ya. Tidak ada seorang yang selalu muda yang ada hanya awet muda. Dikatakan awet muda karena dia sudah tua. Kalau dia belum tua tidak dikatakan awet awet muda. Kenapa dia dibilang awet muda? Karena dia sudah tua. Sehingga untuk menutupi ketuaannya dikatakanlah bahwa dia awet muda. Begitu, ya. <laughs> nah, waktu muda itu tidak akan terulang dua kali. Ya, waktu muda kesehatan kita kuat, tenaga kita kuat. Ya, waktu banyak. Ya, kesibukan tanggung jawab belum belum banyak. Maka ini adalah kesempatan untuk digunakan dengan sebaik-baiknya dengan mempelajari agama Allah, menghafal Al-Qur'an, menghafal hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, beramal dengan amalan-amalan soleh yang banyak. Karena kalau orang tua ya apalagi sudah 40 40-an tahun ke atas, Khalas. Biasanya penyakitan. Ya. Sakitnya macam-macam. Ya, ada-ada saja. Ya, kena angin dikit, flu, ya, kerja dikit, demam, dan sebagainya. 40, hari, 40 tahun ke atas itu sudah sudah mulai harus banyak pensiun kan gitu. Nah, maka jangan membuang kesempatan. Ya. Kita yang masih kuat-kuat, yang masih muda-muda ini tadi, jangan membuang kesempatan. Waktu muda, ya, ya asyabab, dia tidak akan mendapatkannya untuk kedua kali. Maka, per, maka pergunakan dengan sebaik-baiknya dengan apa yang kita mampu. Nah, karena waktu tua itu adalah waktu yang dipenuhi dengan kelemahan kurangnya kesehatan, ya, kurangnya kekuatan. Ya. Kadang hatinya mau, semangatnya masya Allah, tapi tenaganya tidak ada, luyu. Ya. Itu orang tua, tapi anak muda kuat. Maka pergunakan untuk banyak mempersiapkan diri dengan amalan-amalan yang soleh khususnya pada 10 hari awal dari bulan-bulan Dzulhijjah ini tadi. 6. fiddin rahimani wa rahimakumullah. Maka seperti yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bahwasanya 10 hari awal dari bulan Dzulhijjah ini amalan saleh padanya mengalahkan amalan-amalan saleh pada waktu-waktu yang lainnya. Nah, apa saja amalan-amalan saleh yang bisa kita perbuat di 10 hari awal dari bulan Dzulhijjah ini. Sebelum kita menginjak pembahasan itu, memasuki pembahasan itu maka maka kita mulai sebelumnya eh, ada perselisihan pendapat di kalangan para ulama yang tadi belum kita sebutkan mengenai mana yang lebih utama antara 10 hari awal dari bulan Dzulhijjah 10 hari awal dari bulan Dzulhijjah dengan 10 10 malam terakhir dari bulan Ramadan. Ya. 10 malam terakhir dari bulan Ramadan. Di sini para ulama khilaf mengenai mana yang lebih utama. Pernah Syekhul Islam bin Taimiyah rahimahullah ditanyakan kepada beliau tentang hal ini. Mana yang lebih utama? Maka beliau menjawabnya kata beliau ayyamu ashri dzil afdal min ayyamil ashr min ramadhan. والليالي العشر الأواخر من رمضان أفضل من ليالي عشر ذي الحجة. Ini sebagaimana dalam Majmu' Al-Fatawa pada jilid yang ke-25 halaman 154. Nah, jadi kata beliau, hari-hari dari 10, 10 hari awal bulan Dzulhijjah itu lebih utama dari hari-hari terakhir dari bulan Ramadan. Yang dimaksud siang harinya. Ya. Siang hari dari 10 hari awal bulan Dzulhijjah lebih utama dari 10 hari e, waktu siang di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Nah, dan malam 10 hari terakhir dari bulan Ramadan lebih utama dari malam 10 hari awal dari bulan Dzulhijjah. Jadi beliau membaginya menjadi dua bahagian. Kalau untuk siang hari yang lebih utama 10 hari awal dari bulan Dzulhijjah. Kalau untuk malam maka yang lebih utama adalah 10 hari e, malam eh, sepuluh 10 malam terakhir dari malam-malam akhir bulan Ramadan. Nah, ini pendapat Syekhul Islam bin Taimiyah rahimahullah. Meskipun sebagian ulama yang lainnya berpendapat berbeda dengan beliau seperti Al-Hafidh Al-Hafidh Ibnu Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah beliau berpendapat bahwa 10 hari awal dari bulan Dzulhijjah adalah yang paling utama secara mutlak baik siangnya maupun malamnya. Karena sabda Nabi sallallahu Alaihi Wasallam yang tadi telah kita singgung, beliau menyatakan, afdhalu ayyamid dunya ayyamul ashar." ya, seutama-utama hari dunia itu adalah hari-hari 10 awal dari bulan Dzulhijjah. Ya. Pernyataan hari di sini maksudnya untuk siang hari dan malam hari. Baik, ana lihat bahwa masing-masingnya mempunyai keutamaan yang besar ya, yang sepantasnya bagi seorang muslim tidak membiarkan kesempatan-kesempatan ini untuk lewat dan berlalu begitu saja. Nah, Ikhwan Fiddin Rahimani wa Rahimakumullah. Amalan-amalan yang dicintai oleh Allah pada hari-hari awal dari bulan Dhul Hijjah ini sebenarnya berlaku secara umum. Berlaku secara umum, tidak terkecualikan satu amalan pun. Yang paling terpenting adalah amalan soleh. Amalan soleh itu dua landasannya. Pertama dia dilakukan ikhlas karena Allah. Iya. Yang kedua adalah nah, apa syaratnya? Ketika dia sesuai dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Selama ada dua syarat ini, dilakukan ikhlas karena Allah. Yang kedua ada contohannya di dalam sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apapun amalan itu baik besar maupun kecil, maka kalau dilakukan pada 10 hari awal dari bulan Dzulhijjah, dia mempunyai keutamaan yang mengalahkan amalan-amalan soleh di hari yang manapun. Ya. Maka dikatakan oleh Al-Hafidh Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah kata beliau sebagaimana dalam Lataiful Ma'arif halaman 520 sampai 521 di antaranya beliau menyebutkan wa qad dallat hadhihi al ahadith ala anna al amala fi ayyami dzil hijjah ahabbu ila Allah min al amali fi ayyami dunya min ghairi min ghairi min ghairi istithna'in min ghairi istithna'i syai'in minha Kata beliau, hadis-hadis ini menunjukkan bahwasanya amalan pada hari-hari bulan Dzulhijjah ini lebih dicintai oleh Allah dari amalan pada hari-hari dunia yang lainnya tanpa terkecuali sedikit pun. Wa idza kana ahabba ila Allah fa huwa afdalu indah. Kalau amalan-amalan itu lebih dicintai oleh Allah berarti dia yang lebih utama di sisi Allah. Ya lafaz hadisnya yang paling dicintai oleh Allah. Berarti kalau dicintai oleh Allah dia yang sangat atau yang paling utama, yaitu dilakukan pada hari-hari awal bulan Dzulhijjah. Kemudian kata beliau, walihada qalu, ya Rasulullah, walal jihadu fi sabilillah?" Oleh karena itu mereka bertanya, "Wahai Rasulullah, tidak pula jihad di jalan Allah?" Qala walal jihadu fi sabilillah. Maka beliau menjawab, tidak pula jihad di jalan Allah. Thumma stafna jihadan wahidan huwa afdalul jihad. Kemudian beliau mengecualikan sebuah jihad yang merupakan seutama-utama jihad. Yaitu, illa rajulun kharaja binafsihi wa malih falam yarji' min zalika bisyai. Kecuali seseorang yang keluar dengan nyawa dan hartanya, kemudian dia tidak membawa pulang sedikit pun dari hal itu. Artinya dia gugur di perjuangan tersebut, di dalam jihad tersebut. Ya. Maka ini tentunya lebih utama kata beliau. Kemudian kata Ibnu Rajab, "Fahadzal jihadu bi khususi yafdhulu 'ala al-'amali fil 'ashr." Maka jihad ini secara khususnya mengalahkan keutamaan amalan saleh di 10 hari awal dari bulan Dzulhijjah. Wa amma baqiyatu anwa'il jihad fa innal 'amala fi 'ashri أفضل وأحب afdalu wa عز ila Allah 'azza wa jal minha. Kemudian kata beliau, adapun selebihnya dari jenis-jenis jihad maka sungguhnya amalan pada 10 hari awal dari bulan Dzulhijjah ini lebih utama dan lebih dicintai oleh Allah Azza wa Jalla dari berbagai macam jenis jihad tersebut. Coba perhatikan betapa mulianya ilmu. Ya. Kalau orang yang tidak belajar agama, tidak mengenal sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang nggak ngaji, mana ngerti? Ya. Dia menyangka dia beramal dengan amalan yang besar pahalanya, ya. padahal tidak seperti apa yang dia sangka. Dia mengeluarkan tenaga banyak, sesuatu yang dia anggap besar, tetapi nilainya kecil. Nah, di lain waktu atau di kesempatan yang beda, dia tidak melakukan apa-apa, dia menyangka bahwa itu biasa saja, padahal di situ ada amalan yang besar, ada keutamaan yang luar biasa. Bahkan dengan sesuatu yang kecil sekalipun bisa menjadikannya sebagai sesuatu yang besar di sisi Allah. Kapan kita bisa mengetahui semua ini? Ketika kita punya ilmu. Ya. Nah, seperti 10 hari awal dari bulan Dhul Hijjah ini. Sedikit orang yang mengerti. Ya. Sehingga mereka tidak uh, menjadikan 10 hari awal dari bulan Dhul Hijjah itu sebagai momentum yang berharga di dalam hidupnya. Sebagai hari-hari bersejarah di dalam hidupnya. Dia biarkan begitu saja. Dia lewatkan begitu saja. Bahkan masih banyak orang yang ter, terjerumus atau berkubang di dalam kemaksiatan-kemaksiatan kepada Allah ya, di sepuluh hari awal dari bulan Dzulhijjah ini. Hari-hari yang mulia yang dicintai oleh Allah seperti ini, apabila amalan-amalan soleh itu dilipat gandakan nilainya oleh Allah, maka demikian pula perbuatan dosa pada waktu-waktu yang sakral seperti ini, suci seperti ini, akan juga dilipat gandakan dosanya di sisi Allah Tabaraka wa taala. Nilainya besar. Karena waktu-waktu ini semestinya dijadikan sebagai waktu-waktu ketaatan kepada Allah, kok malah dijadikan sebagai kemaksiatan kepada Allah. Maka akan berlipat ganda pula dosanya orang yang melakukan kemaksiatan kepada Allah pada hari-hari yang seperti ini. Ya, 10 hari awal dari bulan Dzulhijjah di antaranya. Maka ikhwani fiddin rahimanihi wa rahimakumullah. Al-jahl da'un qatil. Ya, muhlik. Kebodohan itu adalah penyakit yang membunuh dan menghancurkan. Ya, terkadang seseorang bisa terjerumus ke dalam jurang neraka jahanam yang dalam bahkan hanya dengan satu kalimat yang diucapkannya karena kebodohannya. Ya. Ikhwan Fiddin rahimani wa rahimakumullah. Jadi inilah yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengenai keutamaan dari bulan Zulhijjah. Nah, secara khusus apabila tadi telah kita sebutkan bahwa secara umum apapun amalan saleh yang dilakukan pada 10 awal dari bulan Zulhijjah ini mempunyai nilai besar di sisi Allah, ya maka secara khusus kita bisa menyebutkan ada amalan-amalan yang memang sepantasnya kita memperbanyaknya di 10 hari awal bulan Dzulhijjah ini. Ya. Nah, maka sebelum seorang memasuki 10 awal dari bulan Dzulhijjah, hendaklah dia mempersiapkan diri. Ya. Bagaimana seorang muslim menyambut 10 hari awal dari bulan Dzulhijjah. Momentum yang berharga di dalam hidupnya. Hari-hari yang memang dijadikan oleh Allah untuk dia banyak beramal dengan amalan saleh sehingga dia bisa meningkatkan kualitasnya di hadapan Allah dan memperbanyak pahalanya dan meninggikan derajatnya. Pertama, ya, setiap kita hendaknya menghadapi atau menyambut ketika akan datangnya 10 hari awal dari bulan Dzulhijjah itu dengan taubat kepada Allah tabaraka wa taala. Ya. Mulailah dengan taubat kepada Allah. Tinggalkan perbuatan-perbuatan dosa kita. Banyaklah minta ampun kepada Allah, zikir kepada Allah. Nah, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'anil Karim Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun Dan bertaubatlah kalian kepada Allah seluruhnya wahai orang-orang yang beriman mudah-mudahan kalian menjadi orang-orang yang beruntung ya. bersihkan diri kita dari kemaksiatan, dari perbuatan dosa. Nah, bertaubat kepada Allah tabaraka wa taala sehingga kalau kita bertaubat kepada Allah itu hati kita dikuatkan oleh Allah untuk beramal dengan amalan yang soleh. Beda halnya kalau kita masih bergelimang dengan perbuatan dosa, kemaksiatan kepada Allah. Ya, baik disengaja atau tidak disengaja, baik yang besar maupun yang kecil. Ya, dosa kecil itu jangan dianggap sepele. Karena kata para ulama al-israr 'ala as ya yaj'aluha kabair. Ya. Terus-menerus di atas perbuatan dosa kecil itu menjadikannya sebagai dosa yang besar. Dan dosa besar kalau seorang bertaubat daripadanya maka dia akan dihapuskan oleh Allah tabaraka wa taala. La saghira ma'al israr wa la kabirata ma'a at-taubah. Tidak ada dosa kecil kalau dilakukan terus-menerus dan tidak ada dosa besar kalau sudah disertai dengan taubat. Nah, bersihkan hati, bersihkan jiwa kita. Ya, bersihkan diri kita dari perbuatan-perbuatan dosa dan kemaksiatan kepada Allah sehingga hati kita dikuatkan oleh Allah untuk mampu beramal dengan amalan-amalan yang saleh. Orang kalau penuh dengan kubangan dosa, hatinya berselimut dengan bintik-bintik hitam akibat perbuatan dosanya, maka sulit untuk dia taat kepada Allah. Sulit untuk meningkatkan sholatnya, puasanya, sodakohnya, ataupun amalan-amalan yang lain, baik secara kualitas ataupun kuantitas, karena dia berkubang dengan dosa. Nah, itu salah satu dampak daripada perbuatan dosa. Sehingga ketika seorang masih berkubang dengan perbuatan dosa, tidak adanya kesadaran untuk bertaubat kepada Allah dengan sebenar-benarnya, membersihkan diri dari kemaksiatan-kemaksiatan kepadanya, dia tidak akan mampu memanfaatkan momentum-momentum 10 hari awal dari bulan Dzulhijjah ini untuk banyak beramal dengan amalan yang soleh dan mendekatkan diri kepada Allah. Ya. Tapi justru membuatnya bisa jadi semakin jauh dari Allah tabaraka wa taala. Kesadaran ini bisa muncul dan kekuatan hati kita bisa menjadi besar. Ya. Tekad kita akan bisa menjadi kuat kalau kita bertaubat kepada Allah tabaraka wa taala dari segala apa yang pernah kita jatuh ke dalamnya. Watubu ilallahi ayyuhal watubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Ya, mudah-mudahan kalian menjadi orang-orang yang beruntung dengan bertaubat itu. Nah, ini yang pertama. Yang kedua <clears throat> adalah al-azmul jad al ightinam hadhil ayyam. Ya, harus punya tekad kuat. Ya, pertama bersihkan diri dengan taubat. Ya, setelah itu kuatkan tekad untuk memanfaatkan waktu-waktu ini dalam mendekatkan diri kepada Allah dan memperbanyak amalan-amalan yang soleh. Kalau tekad kuat, ada kesungguhan dari kita, ada al-mujahadah di dalam mendekatkan diri kepada Allah, maka Allah akan mudahkan jalannya. Bukankah Allah sudah menyatakan di dalam Al-Quran, dalam surah Al-Ankabut, kata Allah, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami, kami akan tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Dan Allah itu bersama orang-orang yang berbuat baik. Nah, kesungguhan itu penting. Tekad yang kuat. Ya. Kalau kita punya tekad yang kuat, amal yang berat pun bisa kita lakukan. Insya Allah. Tapi kalau tekadnya melempem, ya, gembos, kayak ban bocor, ya, atau melempem kayak kerupuk dimasukkan ke dalam air, ya khalas. Amalan kecil pun kita tidak sanggup untuk melaksanakannya. Kenapa? Karena memang ya istilahnya mentalnya mental tempe kan gitu. Nggak ada semangatnya, nggak ada gairahnya, nggak ada tekadnya, maka bagaimana dia akan bisa melaksanakan suatu amalan yang membutuhkan kesungguhan? Ya. Apalagi kalau amalan itu amalan yang besar, yang membutuhkan keimanan yang kuat. Ya. Ada sesuatu yang perlu dikorbankan. Ya. Ini butuh tekad yang kuat. Ya. Maka kita menyambut hari-hari bersejarah di dalam hidup kita ini dengan cara-cara seperti ini. Pertama taubat kepada Allah dulu, Ya kita taubat kepada Allah dari perbuatan dosa kita supaya kita bisa menguatkan tekad. Setelah itu kuatkan tekad. Ya. Kuatkan semangat, bersungguh-sungguh. Ya. Sehingga dengan demikian Allah mudahkan jalannya untuk kita. Kalau kita bersungguh-sungguh kepada Allah, Allah akan membalasi kita dengan yang lebih daripada itu. Makanya di dalam di dalam hadis qudsi dalam riwayat Al-Bukhari Ya, idza taqarraba ilayya 'abdi uh, disebutkan syibran ya, idza taqarraba ilayya 'abdi syibran taqarrabtu ilaihi dhira'an wa idza taqarraba ilayya dhira'an taqarrabtu ilaihi ba'an wa idza atai wa idza atani yamshi ataituhu harwalah Kata Allah tabaraka wa taala, apabila hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan sejengkal, maka aku akan mendekat kepadanya dengan sehasta. Kalau dia mendekat kepadaku dengan sehasta, aku akan mendekat kepadanya dengan sedepa. Kalau dia mendekat kepadaku dengan berjalan, aku akan mendekat kepadanya dengan berlari-lari kecil. Kalau kita mendekat kepada Allah, Allah akan lebih mendekat kepada kita. Allah akan bersama kita. Tapi kita harus memulai dari diri kita dulu. Ya. Harus ada kesungguhan, tekad yang kuat, semangat. Jangan melempem. <laughs> semangat. <laughs> Seperti itu. Ya, jangan lembam. Sehingga ketika kita mendekat kepada Allah, Allah lebih mendekat kepada kita. Kalau hambaku mendekat kepadaku dengan sejengkal, aku akan mendekat kepadanya dengan sehasta. Kalau dia mendekat kepadaku dengan sehasta, aku mendekat kepadanya dengan sedepa. Sedepa atau sedepa? Seberapa sedepa itu? Ini, masa? Yang saya tahu segini sudah pak. Hasta itu segini. Ini sejengkal. Ya, atau segini lah, Hah? Kemudian sehasta segini. Sedepas segini. <laughs> ya, mungkin masing-masing daerah ada istilah berbeda Allah Tapi yang saya tahu segitu. Almuhim. Baik. Nah. Kalau dia mendekat kepadaku dengan berjalan, maka aku akan mendekat kepadanya dengan berlari-lari kecil. Subhanallah. Ya. Allah Subhanahu wa taala itu Maha Pemurah, Pengasih, Penyayang. Sehingga Allah katakan di dalam hadis yang kudsi juga, "Inna rahmati sabakat ghadabi." Sungguhnya rahmatku mendahului kemurkaanku. Maka ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, Ya, ini adalah saat di mana kita harus menyambutnya dengan semangat, dengan tekad, dengan antusias, dengan kesungguh-sungguhan kepada Allah tabaraka wa taala. Nah, kemudian khwan fiddin rahimani wa rahimakumullah ya, yang berikutnya adalah jangan kita menghinakan diri kita dan memalingkan perhatian kita kepada kehidupan dunia semata. Ini sangat penting. Ya, di mana di hari-hari tertentu seperti ini kita harus mengalahkan kehidupan dunia kita. Kalaupun nggak semuanya ya sebagiannya lah. Ya, sesuai dengan kekuatan iman kita. Dan yang lebih bagus tentunya apa? Kita persiapkan. Jadi pada 10 hari atau 10 eh, hari awal ya, 10 hari awal dari bulan Dzulhijjah ini nggak kerja sama sekali. Itu lebih zen. Nggak kerja artinya bukan kemudian molor di rumah, enggak. Ya, kalau nggak kerja kemudian molor di rumah ya podo wae. Ya mending kerja sudah. Ya daripada di rumah molor istrinya marah-marah, ya mending dia kerja. Ya. Maksudnya dia persiapkan diri, ya segala sesuatu untuk kebutuhannya dia persiapkan, untuk keluarganya dia persiapkan, untuk istri dan anaknya dia persiapkan, dia mengkhususkan diri untuk banyak mendekatkan diri kepada Allah pada 10 hari terakhir dari eh, pada 10 hari awal dari bulan Dzulhijjah ini. Ya, apakah di rumahnya atau lebih baik di masjid misalnya. Dia i'tikaf. Ya, karena i'tikaf itu tidak hanya khusus pada bulan Ramadan atau 10 hari terakhir di bulan Ramadan saja. Sepanjang tahun kapanpun dia ingin i'tikaf disyariatkan untuk i'tikaf. I'tikaf itu artinya adalah berdiam lama dalam masjid, berapapun. Mau sejam, dua jam, tiga jam, atau berapa yang dia mampu. Untuk ibadah, untuk mendekatkan diri kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Nah, oleh karena itu, khwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, akanlah sangat baik kalau kita mampu mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya kita meminit kehidupan kita untuk menyambut hari-hari yang seperti ini. Anggaplah bahwa hari-hari ini adalah hari-hari libur. Ayamul utlah. Ya. Tidak ada kegiatan untuk mencari dunia. Ya, hari-hari ini adalah kegiatan untuk mencari akhirat. Siap enggak? <laughs> ya memang kita harus harus belajar. Ya harus apa namanya? Ada semacam kesungguhan, ya keseriusan, eh, tekad yang kuat. Makanya saya katakan tadi dimulai dengan taubat kita kepada Allah Ya. Yang kedua adalah kesungguhan, keseriusan, tekad yang kuat. Barulah yang ketiga apa? Ya. Kita harus bisa mengalahkan kehidupan dunia kita untuk kehidupan akhirat kita. Allah Subhanahu wa taala memberikan waktu yang sangat banyak sepanjang tahun untuk kita mencari dunia. Hanya ada hari-hari tertentu saja yang keutamaannya lebih dibanding hari-hari lain, waktu-waktu lain yang tidak terjadi pada setiap saat sepanjang tahun. Maka hari-hari yang seperti ini harus kita manfaatkan. Ya. Nah, oleh karena itu, maka persiapkanlah diri kita. Ya, persiapkan diri kita dalam mengurus urusan dunia kita sehingga waktu kita pada 10 hari awal dari bulan Dzulhijjah ini bisa dimaksimalkan untuk ibadah sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Ya, jangan sampai kita hanya sibuk dengan kehidupan-kehidupan dunia kita saja. Nah, khwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, ini beberapa hal yang mendahului untuk kita masuk ke dalam 10 hari awal dari bulan Hijjah. Nah, pada 10 hari awal dari bulan Hijjah ini diantara amalan yang sangat mulia yang tentunya disyariatkan dan bahkan hukumnya wajib bagi yang mampu yaitu melaksanakan haji, haji dan umroh. Ya, haji itu dalam seumur wajibnya sekali, sebagaimana umroh dalam seumur juga wajibnya sekali. Nah, yang selebihnya adalah sunnah. Baik. Jadi, khwan fiddin, ya ini diantara amalan-amalan yang mulia. Ya, haji yang di dalam haji itu ada amalan-amalan yang banyak yang sangat mulia di sisi Allah tabaraka wa taala. Ya. Di antaranya seperti uh, hari Arafah. Ya di antaranya seperti hari Arafah di mana pada hari yang besar ini ya para hujjaj, orang-orang yang haji melaksanakan wukuf di Arafah. Ya. Hari yang agung di mana kaum muslimin dari e, wilayah timur bumi ataupun dari wilayah barat bumi berkumpul di suatu padang yang luas yaitu yang dikenal dengan nama Arafah. Dan Nabi Shallallahu alaihi wasallam menyatakan al-hajju Arafah. Haji itu adalah Arafah. Nah, untuk menunjukkan betapa mulianya Arafah dan merupakan rukun daripada haji. Nah, pada hari Arafah ini Sebagaimana yang dinyatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Allah turun pada waktu insya'nya ke langit dunia. Kemudian Allah berbangga dengan para malaikat, dengan para dengan eh, orang-orang uh, yang tadi berada di Arafah, wukuf di Arafah. Allah mengatakan kepada para malaikatnya, "Unzuru ila ibadi sya'san sya'san hub Eh, ghabran, sya'tan ghabran. Atawni min kulli fajjin amik. Yarjuna rahmati. Wa yakhafuna azabi. Ushidukum anni qad ghafartu lahum. Ya. Lihatlah kepada hamba-hambaku. Yang mereka dalam keadaan kusut masai dan berdebu. Mereka datang kepadaku dari setiap arah yang jauh. Mereka mengharapkan rahmatku. Dan takut kepada azabku. Aku persaksikan kepada kalian bahwa sungguhnya aku telah mengampuni dosa-dosa mereka. Maka orang yang hajinya adalah haji mabrur tidak ada balasannya melainkan surga. Ya, setelah haji itu dia seperti hari ketika dia dilahirkan oleh ibunya. Ya, tidak membawa dosa. Ini al-hajrul mabrur. Ya. Al-hajrul mabrur laisa lahu jaza illa al-jannah. Ya, tidak ada balasannya kecuali hanya surga. Haji yang dilaksanakan ikhlas karena Allah ya, tidak melakukan eh, perkara-perkara yang membatalkan hajinya, tidak melakukan ar ya, walal fusuq. Nah, perkara-perkara mesum atau eh, kefasikan-kefasikan yang dapat merusak hajinya tersebut. Baik. Demikian pula dengan umrah. Umrah yang dinyatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam al umrah ya ilal umrah uh, apa dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam al umrah ilal umrah mukaffiratun lima bainahuma ya, antara satu umrah kepada umrah yang lainnya adalah penghapus apa yang ada di antara keduanya Nah, kemudian barulah beliau menyatakan wal hajrul mabrur laisa lahu jaza illal jannah. Dan haji yang mabrur tidak ada balasannya kecuali hanya surga. Nah, ini mengenai haji dan umroh. Bagi orang yang mampu maka hendaklah dia berangkat haji. Termasuk salah satu rukun Islam yang lima. Terutama orang-orang yang sudah diberi kemampuan oleh Allah jangan dia menunda-nundanya. Jangan dia tunda-tunda. Berangkat, berangkat. Ya, nggak usah mikiri beli rumah atau beli tanah atau apapun dulu. Kalau kamu sudah punya kemampuan, ya, berangkat haji dan punya perbekalan untuk orang yang ditinggal yang menjadi tanggung jawabmu untuk menafkahinya, maka segera berangkat haji. Engkau punya kewajibannya. Ya. Nah, makanya kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Idza uh, idza arada ahadukum ayyahuj Man arada ayyahujja falyata'ajjal. Ya, barang siapa yang ingin haji, maka hendaklah dia menyegerakannya. Fa innahu qad ta'ridul hajah wa tadhillur rahilah fa innahu qad yamradul marid wa ta'ridul hajah wa tadhillur rahilah karena sungguhnya bisa saja orang yang sakit itu menjadi sakit ya maksudnya datang penyakit kepadanya ya, atau datang kepadanya kebutuhan atau hilang kendaraannya sehingga dia terhalangi dari berangkat haji. Nah, maka hendaknya bersegera. Tapi masalahnya Ustaz sekarang nunggunya lama. Ya, sesuai dengan kemampuan. Yang penting kalau engkau punya harta engkau daftarkan dirimu, cepat segera daftarkan dirimu untuk berangkat haji. Ya, kalau engkau meninggal sebelum engkau berangkat, yang penting engkau sudah ada keinginan, engkau telah menunjukkan bahwa engkau akan berangkat, tapi karena engkau tidak bisa berangkat dengan e, sajadah Aladin, kan begitu. Ya, harus naik pesawat, harus lewat e, birokrasi atau administrasi ini dan itu, maka kalau itu yang menghalangi, semoga Allah taala memaafkanmu dan mengampunimu. Tapi ketika engkau punya kemampuan, segera mendaftar. Jangan ditunda-tunda. Nah, kalau kita mendapatkan jalan lain yang mempermudah untuk haji, lakukan. Ya, lakukan sehingga kita bisa berangkat haji dengan sesegera mungkin ketika sudah ada kemampuan tersebut. Ya, misalnya yang e, mampu untuk haji plus, jangan milih haji reguler. Karena masalahnya haji reguler itu lebih lama kan gitu. Nunggunya lebih lama. Berapa tahun sekarang kalau di sini? Hah? Nah. 14, 15, subhanallah. Ya. Kalau yang umurnya 60 tahun, 15 tahun lagi sudah seperti apa kan gitu. <laughs> nah. Bukan waktu sebentar. Nah, kalau dia mampu untuk haji plus karena haji reguler itu lama ya, dia daftar dengan haji plus. Kalau haji plus berapa nunggunya? Hah? Ya ada yang tiga tahun, empat tahun mungkin, atau bahkan mungkin ada yang bisa berangkat tahun itu juga. Kalau dapat jalur jalur khusus ya. Al-muhim yang sudah punya kemampuan untuk segera berangkat berangkat. Ya, jangan menunda-nundanya. Fal yata'ajjal. Nah, karena ini adalah kewajiban dan merupakan amalan yang mulia dari 10 hari bulan Dhul Hijjah. Taib. Kemudian di antara amalan lain selain haji dan umrah yaitu as-salah. Kenapa kita dahulukan haji dan umrah? Ya karena memang hari-hari haji dan Umrah itu jatuhnya pada 10 hari awal dari bulan Dzulhijjah ini. Ya. Nah, tidak pada waktu yang lainnya. Oleh karena itu, ini kita kedepankan. Kemudian yang kedua adalah salat. Ya. Memperbanyak salat. Baik salat-salat yang wajib, demikian pula dengan salat-salat yang sunnah ya, jaga salat-salat yang wajib, ya, tepat pada waktunya di awal waktu afdalus salat, afdalul a'mal as-salatu fi awali waktiha. Seutama-utama amalan itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah salat di awal waktunya. Ya, salat di awal waktunya. Nah, laksanakan di awal waktu. Dan kalau kita adalah kaum pria, kaum lelaki, punya kewajiban untuk melaksanakannya secara berjamaah. Melaksanakannya secara berjamaah. Ya jaga perkara-perkara yang wajib ini khususnya di 10 hari 10 eh, hari awal dari bulan Dzulhijjah kita tingkatkan semangat kita untuk melaksanakan sholat yang wajib. Ya, dengan menjaga ya, menjaga di awal waktu kemudian menjaga secara berjamaah karena jamaah itu kewajiban. Sholat berjamaah itu kewajiban. Sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ingin membakar rumah orang-orang yang meninggalkan sholat jamaah, menunjukkan bahwa sholat jamaah itu wajib. Kalau tidak maka Nabi tidak akan mempunyai keinginan yang demikian. Nah, kemudian ya, demikian pula kita menjaga dengan sebaik-baiknya pelaksanaan sholat wajib itu. Ya. Mulai dari rukunnya, kewajibannya, sunnahnya, kita lakukan lebih dengan sungguh-sungguh, lebih dengan khusyuk. Ya. Khusyuk dan ketenangan yang uh, lebih membuat kita dekat dengan Allah tabaraka wa taala. Nah, 10 hari awal dari bulan Dzulhijjah ini lebih kita tingkatkan. Sehingga kalau misalnya bisa pada 10 hari awal dari bulan Dzulhijjah ini setiap waktu sholat yang lima wajib kita melaksanakannya selalu di soft terdepan dan tidak pernah ketinggalan. Soft terdepan dalam sholat lima waktu. Ya. Karena ini adalah amalan yang utama. Bukan hanya sekedar wajib, tapi kalau di 10 hari awal dari bulan Roma, eh, dari dari bulan Hijjah, dia punya kelebihan. Pahalanya akan dilipat gandakan oleh Allah Tabaraka wa taala. Ya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan Eh, firman Allah tabaraka wa taala sebagaimana dalam riwayat Al-Bukhari ya, sebuah hadis qudsi Allah berfirman wa ma yataqarrabu ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya madza mimma aftaradtuhu alaih dan tidaklah hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai dari apa yang aku wajibkan. Artinya bahwa perkara wajib itu yang paling sangat dicintai oleh Allah kalau ada seorang hamba ingin mendekatkan diri kepada Allah. Di antaranya adalah sholat yang lima waktu. Ya, maka laksanakan dengan sebaik-baiknya. Ya, ya, kita berupaya dengan sekuat tenaga, sholat yang lima waktu itu kita nggak pernah telat. Ya, kemudian selalu berjamaah dan selalu berada di saf terdepan. Nah, setelah kita menjaga sholat yang lima waktu ini, maka yang kemudian adalah al-ikfar minan nawafil. Memperbanyak sholat-sholat yang sunnah nafilah. Apa saja sunnah nafilah yang bisa kita laksanakan, laksanakan. Sholat duha. Ya. Nah, terutama yang sunnah muakkadah seperti sholat witir. Ya. Yang tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. La safaran wala hadaran tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam baik di waktu safar ataupun di waktu mukim. Ya. Ada di tempatnya, ada di rumahnya. Nah, demikian pula eh, selain sholat witir yang tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi la safaron wala hawaron, yaitu rakaatan qabla ha qabla subuh qabla fajr ya dua rakaat sebelum sholat subuh sebelum sholat fajar ini tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi baik di waktu e, beliau ada di tempatnya di negerinya ataupun di waktu beliau safar ya, sholat witir dan dua rakaat sebelum sholat fajar sholat subuh nah ini kita jaga semakin kita tingkatkan penjagaannya dan kalau bisa dan semestinya harus bisa kalau kita memang ingin mempersiapkan diri dengan sebaik mungkin dan menggunakan momentum ini untuk menimbun pahala di sisi Allah, semestinya kita tidak hanya sholat witir, tetapi juga melaksanakan sholat al-lail, sholat malam, dua, 11 eh, rakaat. Ya, boleh juga 13 rakaat dan ini yang paling utama, 11 atau 13 rakaat. Ini yang paling utama karena ini yang dilakukan oleh oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam Ya. Nah. Dan boleh pula lebih daripada itu. Boleh lebih daripada itu. Ya, tanpa batas. Mau 11, mau 13, mau 23. Tanpa batas. Sesuai dengan kemampuan. Karena Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan salatul laili masna masna, salat malam itu dua-dua, kapanpun e, seberapapun kita bisa. Maka salat itu tanpa batas. Ya, eh, sholat malam itu tidak ada batas bilangannya. Karena kata Nabi sholat malam itu dua rakaat, dua rakaat tidak ada batasan bilangannya. Ya. Dan ini pendapat seperti yang dinyatakan oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah. Kemudian Ad nabi wa alaihi salatu wassalam ya, kalau sudah sholat malam itu sholatnya panjang. Ya, sholatnya baik. Azan ya? Kalau gitu kita Cukupkan dulu. Hah? Insyaallah ba'da zuhur kita lanjutkan dengan tanya jawab. Mudah-mudahan Allah tabaraka wa taala memberi eh, keberkatan dengan majelis ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.